Ikhwanil kiram, hadani Allah wa iyyakum. Kemarin telah kita singgung sedikit tentang beberapa pembahasan yang berhubungan dengan akidah sebagai mukaddimah atau sebagai pengantar sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab yang akan kita baca. Karena mengkodimah yang seperti itu ikhwanifillah penting agar kita mengetahui gambaran secara global apa yang akan kita pelajari dan arti penting dari apa yang akan kita pelajari. Dengan mengetahui perkara tersebut, yang pertama seseorang mempunyai gambaran, yang kedua dia akan muncul semangat untuk bisa mengetahuinya dan mengilmuinya terlebih lagi ketika tahu hukum dari mempelajari permasalahan tersebut. Dan kemarin sekilas setelah kita singgung tentang hukum mempelajari akidah yang insya Allah Taala perinciannya akan kita pelajari malam hari ini. Ketahuilah Fanihela, bahwasanya hukum suatu perkara atau hukum suatu ilmu itu seperti hukum perkara yang mau diilmui. Kalau perkara yang diilmui itu adalah perkara yang aku, maka hukum untuk mengetahui ilmu tersebut pun merupakan hukum mengetahui ilmu tersebut pun sebagaimana keagungan ilmu yang dipelajari. Apabila ilmu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Agung, sifat-sifat yang Maha sempurna. Tentunya mempelajarinya merupakan keutamaan yang besar. Demikian pula ilmu akidah, ikhwanifillah. Karena akidah perkara yang wajib diketahui oleh seseorang, maka mempelajari ilmu akidah juga merupakan kewajiban. akan tapi kewajiban dalam mempelajari ilmu akidah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain dan yang kedua fardu kifayah. Dan hal ini kebanyakan ada pada ilmu-ilmu syariah, khonifillah. Kapan mempelajari akidah itu fardu ain dan kapan fardu kifayah? Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Ajma'al ulama Anna minal ilmi ma huwa fardun muta'ayyinu ala kulli mri'in Fi khasati binafsih Fi khasatihi binafsih Wa minhu ma huwa fardun ala al-kifayah Idza qama bihi qa'imun saqata farduhu ala ahli dzalikal mautin. Para ulama telah berijma bahwasanya di antara ilmu itu ada yang fardu ain. Jadi wajib diketahui oleh setiap muslim yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dan di antaranya ada yang fardu kifayah. Apabila sebagian manusia telah menegakkannya maka jatuh kewajiban dari yang lainnya di tempat tersebut. Baik. Adapun dalam masalah akidah perkara yang wajib secara aini ikhwanifillah yaitu mempelajari akidah sahihah secara ijmal, secara global. Jadi pengetahuan akidah yang sahih secara global ini wajib harus diketahui oleh setiap muslim. Yaitu dengan mempelajari pokok-pokok keimanan yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur. Al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kenapa? Karena tidak akan mungkin seorang bisa beriman dan diterima imannya kecuali dengan mempelajari dan mengetahui keenam perkara tersebut. Siapa saja yang luput salah satu saja dari keenam perkara tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang wajibnya perkara ini dengan perintah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan perintah telah kita ketahui hukumnya secara asal adalah wajib. Oleh karena itulah kemarin kita lihat bagaimana para salaf mereka mendahulukan pelajaran akidah dari yang lainnya dan mencurahkan perhatian terhadap masalah akidah daripada yang lainnya. Karena dengan mempelajari masalah akidah, masalah keimanan, perkara-perkara yang dia dapati dari ilmu berikutnya ikhwanifillah tidaklah menambah dia kecuali semakin bertambah iman. Ini penting. Oleh karena itulah hendaknya betul-betul kita orang-orang tua, ya, para ibu dan bapak, menekankan sedemikian mungkin kepada anak-anak tentang akidah yang benar, tentang akidah yang benar. Tekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Allah senantiasa mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti. Allah membenci dan memurkai orang-orang yang berbuat buruk terlebih lagi berani kepada orang tua dan seterusnya. Ini yang hendaknya betul-betul ditengkarkan oleh orang tua kepada anak. Menanamkan akidah yang sahih sedini mungkin. Sebelum perkara-perkara yang lain. Adapun mengetahui perincian dari masalah-masalah akidah ikhwanifillah maka yang demikian ini hukumnya fardu kifayah apabila telah mempelajarinya sebagian dari manusia yang ada di negeri tersebut maka gugur kewajiban dari yang lainnya Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' fatawa beliau قال لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية tidak ada keraguan bahwasanya wajib atas setiap orang untuk beriman dengan apa-apa yang datang dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iman yang bersifat umum dan global. Ini yang wajib atas setiap muslim. Dan tidak ragu pula bahwasanya mengetahui apa-apa yang Rasul datang dengannya secara terperinci itu merupakan fardu kifayah. Jadi tidak keluar dari dua perkara ini. Fardu ain atau fardu kifayah. Oleh karena itulah merupakan perkara yang sangat mulia seseorang dengan sebab dia akhirnya gugur kewajiban dari yang lain. Sehingga duduknya seorang talibul ilmi ikhwani fillah di majelis-majelis ilmu mempelajari akidah yang sahih merupakan sebab gugurnya dosa dari yang lainnya sehingga dia merupakan atau dia mempunyai keutamaan yang besar bagi manusia yang lain kalau manusia itu mengetahui. Bahasanya dengan adanya para penuntut ilmu menuntut akidah yang sahih gugur dari mereka kewajiban dan terbebas dari mereka dosa. Dan tentunya yang demikian ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang besar Ya, tidak pantas bagi seorang muslim terlebih lagi ahli sunnati wal jamaah menyanyiakannya dan meremehkannya. Dalam banyak nasihat para ulama yang mereka bangun di atas dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah mereka senantiasa menganjurkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari akidah mempelajari permasalahan iman dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Sebab dengan akidah yang sahih fanifillah amalan seorang hamba bisa diterima. Adapun apabila akidahnya rusak, terlebih lagi memiliki akidah yang menyimpang, maka amalan tersebut pun akan tertolak al ilama Ibn Baz rahimahullah ta'ala menegaskan tentang perkara ini. Beliau mengatakan, Innal a'mala wal aqwala innama tasihhu wa tuqbalu idha sadarat an aqidatin sahihah. Fa'in kanatil aqidatu fasidatan ghaira sahihatin batala ma yatafarra'u minha min a'mal. Sungguhnya amalan-amalan dan perkataan-perkataan hanyalah akan bisa benar dan bisa diterima apabila muncul dari akidah yang sahih. Maka apabila akidah seseorang itu rusak, tidak sahih, maka batal apa-apa yang muncul darinya berupa amalan-amalan. Para pemuja kubur para pemuja wali-wali. Mereka walaupun akhwanifillah melakukan amalan-amalan yang banyak selama masih mempunyai akidah bahwasanya para wali mampu memberikan manfaat atau mudarat. Bahwasanya kuburan yakni orang-orang yang ada di kubur tersebut bisa memenuhi permintaan mereka maka tidak akan mungkin diterima amalan mereka walaupun beribadah siang dan malam. Kenapa? Karena dibangun di atas akidah yang rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan wahwa mukmin dalam keadaan dia beriman. Tentunya iman yang dimaksud di sini iman yang benar. Ini syaratnya. Berarti kalau seorang keimanannya salah, akidahnya rusak, maka tidak akan bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan di sini, yaitu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang bagus. Kehidupan yang bagus baik di dunia maupun di akhirat hanya Allah janjikan bagi orang-orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman dengan benar. Karena mereka inilah orang-orang yang kelak bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa-apa yang dia amalkan. Sebagaimana Allah firmankan, "Yauma la yanfa'u malun wala illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim adalah hati yang terdidik dengan akidah yang benar. Dan akidah yang sahih ikhwanifillah merupakan penyelamat dia dari jurang kecelakaan. Siapa saja yang tidak mengetahui akidah yang sahih, maka khawatir dia terjerumus dalam kecelakaan. Dalam hadis Abi Waqid Al-Laiti rahimahullah taala ketika para sahabat ridwanullah alaihim yang baru masuk Islam mereka melewati sebuah pohon yang besar. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana anwatin kama lahum anwat." Wahai Rasulullah, buatlah buatkanlah untuk kami dzat anwat sebagaimana mereka yakni orang-orang musyrik memiliki datu anwar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah Hada kama qala Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha walladhi nafsi biyadihi latarakabunna sanana man kana qablakum Sungguh perkara ini atau permintaan kalian ini seperti perkataan kaum Musa kepada Musa buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan-sembahan yang banyak demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian Al-Alama Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan ketika menyebutkan hadis ini wahada dari dalilun ala abadil jahl wa anna al-insana qad yaqa'u fi syirki bisababil jahl Hadis ini merupakan dalil tentang bahayanya kejahilan dan bahwasanya seseorang mungkin terjatuh dalam kesyirikan dikarenakan kejahilan dia. Karena para sahabat radhiyallahu alaihim ikhwanifillah Seandainya tidak mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena meminta untuk dibangunkan, diberikan pohon, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon yang dengannya mereka menggantungkan pedang-pedang untuk mencari berkah. Karena para orang-orang musyrik mereka memiliki suatu pohon yang disebut dengan Datu Anwar Ya pohon itu banyak sekali digelantungkan padanya pedang-pedang untuk mencari keberkahan. Maka karena sebagian sahabat ini masih baru masuk Islam, belum mengetahui dengan rinci akidah Islam yang sahih, walaupun secara umum mereka sudah mengetahuinya, sudah diterima keimanan mereka, akan tapi perinciannya masih belum mendapatkan dari Rasulullah karena baru masuk Islam. Nah, ketika melewati pohon yang seperti itu teringat akidah yang dulu yang mereka lihat orang-orang musyrik sehingga meminta kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah membimbingkan bahwasanya yang demikian itu adalah perkara yang terlarang. Dari sini kita paling fanifilah pentingnya mengetahui akidah yang sahih karena dengannya seseorang terselamatkan dari kecelakaan. Oleh karena itulah insya Allah Taala untuk pembahasan akidah wasitiyah ini akan kita tempuh metode yang lebih luas daripada metode sebelumnya. baik ketika mempelajari mabadi mufidah maupun ketika mempelajari lumatul intiqal. Karena ini sudah kitab yang ketiga dalam pembahasan akidah. Sehingga anda nasihatkan kepada ikhwan semua untuk tidak mencukupkan mencatat dalam kitabnya. Jadi hendaknya disiapkan buku catatan untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut permasalahan yang lain yang berhubungan dengannya. Karena sebagaimana nasihat Masyaikhuna ikhwanifillah Terlebih lagi Syekhuna Muhammad Ibn Hizab boleh menyarankan agar seorang penuntut ilmu ini tak khusus dalam pembahasan akidah memiliki catatan khusus sehingga dia mencatat dengannya perkara-perkara yang dia dapati dalam masalah akidah setiap dia mendapatkan faedah dia tulis di situ tulis di situ dengan rujukannya sehingga nanti ketika dia ingin keluar berdakwah di jalan Allah, dia punya rujukan untuk kembali kepadanya. Ketika membahas, ketika membaca kitab para ulama, dia kumpulkan, dia kumpulkan masing-masing masalah. Misalnya tentang pengertian akidah apa, pembahasan akidah bagaimana, hukumnya bagaimana, sehingga dia mempunyai pegangan ketika suatu saat seorang diminta untuk mengajarkan kepada manusia, dia sudah mempunyai pegangan yang bisa disampaikan. Demikian pula Syekhul Yahya Allah Ta'ala menyarankan agar seorang menuntut ilmu dalam dia menuntut ilmu juga sebagai sarana untuk tadwin. Makna tadwin ikhwanifillah dia adalah sambil menuntut ilmu juga seakan-akan membuat karangan. Jadi dia susun rapi catatannya, dirapikan pembahasannya sehingga dia sendiri menguasai dengan benar apa yang telah dia pelajari. Dan insya Allah Taala dalam pembahasan akidah wasidah ini akan anda sampaikan dari apa-apa yang telah anda kumpulkan dari pembahasan dulu dalam masalah akidah yang anda kumpulkan dari kitab-kitab para ulama sehingga butuh antum juga untuk mencatatnya tidak di kitab. Kenapa? Karena mencukupkan yang di kitab akan ruwet. Kita ambil satu masalah yaitu tentang apakah boleh dalam masalah akidah ini seorang bertaklid Atau lebih jelas yang lagi apakah sah ketika seorang bertaklim akidahnya bisa diterima. Sebelumnya ya Fanifillah Ketahuilah bahwasanya taklim secara umum terlarang dalam agama. Karena sebagaimana telah kita ketahui pengertian taklid ittiba'u man laisa qawluhu hujjah bi ghairi hujjah. Mengikuti seseorang yang perkataannya bukan hujah tanpa hujah. Dan ini terlarang karena kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti perorangan. Namun ketika suatu saat seorang terjatuh dalam hal ini, Evanifillah, terutama dalam masalah akidah, apakah diperbolehkan atau dikatakan bahwasanya akidahnya batil? Manusia dalam masalah tersebut terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sama sekali tidak diperbolehkan taklid dalam masalah akidah. Akan tapi harus dia betul-betul yakin dalam masalah yang dia yakini tadi dari masalah-masalah akidah. Dan keyakinan tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan istidlal, mencari dalil dan melihat dalil-dalil yang ada. Sedangkan taklid menurut pendapat ini tidaklah bisa menghasilkan kecuali prasangka saja. Pendapat pertama ini adalah pendapat Mu'tazilah. Demikian pula Ahlul Kalam yang dipilih oleh Imam As-Safari ini dalam akidah beliau. Tayyib. Jadi Mu'tazilah demikian pula Ahlul Kalam mewajibkan harus seseorang istidlal. Betul-betul melihat apa yang mau dia yakini. Dan seandainya saja mereka menggunakan prinsip ini Afanifillah pada permasalahan-permasalahan yang penting tentunya akan bermanfaat namun ternyata Mu'tazilah demikian pula Ahlul Kalam mereka menghabiskan istidlal hanya untuk menetapkan perkara akidah yang secara fitrah sudah diyakini yaitu masalah rububiyah. Mereka ingin menetapkan bahwasanya Allah itu pencipta itu sulit sekali. Lama untuk memikirkan bahwasanya Allah itu pencipta kita memberi rezeki kita dengan berbagai macam metode pendalilan yang menurut mereka merupakan metode yang paling bagus. Padahal merupakan metode yang tidak menghasilkan kecuali semakin was-was. Sebagaimana nanti akan kita ketahui kalau kita mempelajari lebih lanjut masalah akidah terutama syarah akidah tahawiyah dan yang lainnya bagaimana ahlul kalam demikian pula orang mu'tazilah terjerumus dalam berbagai macam perbuatan dikarenakan prinsip mereka ini. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya taklid terkadang diperbolehkan selama keyakinan itu bisa dihasilkan. Jadi karena akidah ikhwanifillah yang dituntut adalah seorang mempunyai keyakinan yang tidak ada keraguan padanya. Maka kapan saja seorang bisa mencapai keyakinan ini Walaupun dengan metode taklid Maka yang demikian itu diperbolehkan Apabila memang dia tidak mampu untuk bisa beristilah Karena tidak semua manusia mampu Ikhwanillah Tidak semua mampu untuk berdalil dan mampu memahami dalil Dan kebanyakan awam akidahnya demikian mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang mengajari mereka. Bahwasanya engkau wajib untuk beribadah kepada Allah semata. Ketika ditanya dalilnya apa, tidak bisa mengeluarkannya. Tapi yakin telah muncul keyakinan bahwasanya memang kita wajib untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, ini pendapat yang kedua dan dipilih oleh Kalangan Hanabilah demikian pula Syafi'iyah dan yang lainnya dan dirajaikan oleh Al-Alama Ibn Uthaymin rahimahullah taala dalam syarah akidah As-Safir As-Safariniyah. Beliau mengatakan fasawabu al-majzumu bihi al-qaulu tsani anna ma yutlabu fihi al-jazm yaktafi fihi bil jazm sawa'un an tariqid dalil aw an tariqit taqlid. Yang benar dan ditegaskan dengannya yakni betul-betul dia yakin bahwasanya itu yang benar adalah pendapat yang kedua yaitu apa saja yang dituntut padanya untuk jazm tidak boleh ragu maka cukup ya cukup adanya keyakinan itu baik itu muncul dari jalan yang dia pahami dari dalil-dalil yang ada atau munculnya dari taklid. Tayyib atau munculnya dari taklid. Jadi selama seseorang telah meyakini suatu keyakinan yang benar dan tidak ada keraguan padanya maka itu sah. Boleh. Walaupun jalan yang dia tempuh itu dengan dalil ataukah dengan taklid. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah hadis tu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah. Beliau menjelaskan tentang kuatnya pendapat ini dengan mengatakan wa fihi dalalatun zahiratun li madhhabil muhaqqiqin wal jamahiri min as-salafi wal khalaf annal insana إذا taqada dinal islami اعتقادا jaziman la تردد fihi kafahu ذلك wa huwa mu'minun minal muwahhidin wala yajibu alaihi ta'allumu adillatal mutakallimin wa ma'rifatallahi ta'ala biha pada hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bagi madhab ahlu tahqiq dan jumhur dari kalangan salaf dan khalaf bahwasanya seseorang apabila telah meyakini telah berakidah tentang agama Islam dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan padanya, cukup. Dan dia dikatakan sebagai seorang mukmin muwahid. Tidak wajib atasnya untuk mempelajari dalil-dalil ahlul kalam. Demikian pula tidak wajib untuk mengetahui Allah dengan dalil-dalil mereka ini, dalil-dalil ahlul kalam. Yang begitu ruwet. Dari sini kita ketahui bahwasanya kapan saja seorang telah mencapai keyakinan yang tidak ada keraguan padanya. Walaupun dia dapatkan dari metode taklid itu diterima. Baik. Ini yang menjadi inti pembahasan Ikhwanifillah. Bukan kemudian kita menyeru manusia untuk taklid tidak. Akan tapi seandainya suatu akidah telah terbentuk dari metode taklid, maka itu diterima dan dibolehkan akidah yang demikian. Selama akidah yang dia dapatkan tersebut adalah akidah yang sahihah. Dari sini kita ketahui apabila seorang ami, seorang yang betul-betul tidak paham tentang dalil-dalil, maka usaha dia dalam mencari akidah yang benar adalah dengan menentukan kepada siapa dia harus menuntut ilmu. Memilih jadi usaha dia ini memilih siapa yang dia percayai untuk bisa menyampaikan perkara-perkara yang hak. Seandainya dia keliru untuk mendapatkan guru, maka ini merupakan tanda kecelakaan bagi dia. Paham? Jadi masalah taklid ini bukan berarti kemudian kita diserukan untuk bertaklid tidak. Taklid secara umum haram, namun apabila seseorang didapati memiliki suatu akidah yang terbentuk dari taklid, maka akidah tersebut tetap sah selama apa yang dia yakini, yang dia akidah tersebut tidak ada keraguan dan merupakan akidah yang hak. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sekian dulu.